Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jisani hafizallahu taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-21 ibadah yang disyariatkan secara umum dan global bukan berarti menunjukkan kalau dia disyariatkan jika dilakukan secara spesifik dan khusus. Mana global untuk kaidah ini? Ibadat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ala wajil umum wal itlaq secara umum dan global itulah hanya menunjukkan adanya asal ibadah tersebut dan asal disyariatkannya ibadah itu. Thumma kemudian inna hadzan nas al-am al-mutlaq sunya nas yang umum dan mutlak ini layak dulu tidaklah menunjukkan dibenarkannya membatasi ibadah tersebut dengan tempat atau waktu tertentu atau tata cara tertentu. Falihadil kaidah maka kaidah ini dan jika demikian memiliki dua sisi yang berhubungan erat. Sisi pengukuhan dan sisi negasi atau peniadaan. Amma ada pun sisi pengukuhan fahuwa maka anas bahasanya nas dari syariat mata jika jika dia bersifat umum dan mutlak atau global, maka itu menunjukkan adanya ibadah tersebut secara mutlak dan umum. Semisal motivasi atau dorongan untuk melakukan sholat malam secara mutlak, keutamaan puasa sunnah secara mutlak, keutamaan banyak-banyak berzikir secara mutlak, Fahada maka untuk hal-hal semacam ini cukup untuk menetapkannya dalil umum. Cukup dengan dalil umum. Adapun aspek peniadaan fawanan nasab syari maka satu nas dari syariat mata jika dia bersifat umum dan mutlak maka itu tidaklah menunjukkan adanya ibadah tersebut adanya ibadah itu manakala dilakukan secara mukoyat. Bal inna isbatal ibadah bahkan penetapan ibadah muqayyad itu memerlukan dalil khusus dan tertentu. Tidaklah cukup untuk menetapkannya nas yang bersifat umum. Di antara eh, di antara contoh ibadah muqayyadah ibadah eh, muqayyad yang tidak sah penetapannya dengan menggunakan dalil umum dan mutlak adalah keutamaan sholat tertentu di waktu tertentu atau di tempat tertentu dan keutamaan puasa hari tertentu dalam setiap pekannya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya keutamaan zikir tertentu di waktu tertentu atau dengan bilangan tertentu atau dengan urutan tertentu maka ibadah mukoh ibadah ibadah mukoyat semacam ini layak fi tidaklah cukup untuk ditetapkan dengan semata-mata nas al-am, nas yang bersifat umum, namun tidak boleh tidak untuk penetapannya harus ada nas khusus tertentu. Dan tidak sah dan tidak boleh dikatakan bahasanya ibadah muqayyadah itu adalah min qabilil khas, adalah bagian dari khas dan khas atau ter, eh, adalah anggota salah satu anggota am bahwa maka sehingga ibadah muqayyadah tadi dakhilun masuk di bawah dalalatil umum kandungan nas yang bersifat umum binaan berdasarkan bahasanya dalil umum itu mengandung sesuatu yang khusus waziyadah dan plus yang namanya dalil umum itu berarti plus ya, lebih dari sekedar plus ini, karena dia dalil umum berarti dia memuat banyak anggota dan anggotanya masing-masing adalah sesuatu yang khusus ketika sesuatu yang khusus itu banyak tak terhitung tak terhingga nah itulah yang disebut umum Bal aswab namun yang benar bahasanya ibadah muqayyada tidaklah yasluh isbatuha tidaklah layak untuk ditetapkan dengan dalil umum dan mutlak. Dalil hal ini adalah tiga poin. Yang pertama ibadah yang khusus dan muqayyada dari sisi khusus dan tertentunya tidaklah termasuk di bawah dalalah kandungan nas teks yang bersifat umum. Haitsu inna hadza taksisa di mana sesungguhnya pengkhususan dan penentuan ini adalah satu kadar yang lebih lam yarid bihi yang tidak terdapat padanya nas umum. Wa illa jika tidak demikian lam yakun aman. Nah, maka dalil tersebut tidaklah bersifat umum Fa inna mayadulu annasu al-am teks yang bersifat umum itu menunjukkan pada anggota-anggotanya dalalatan amatan mutlaqatan dengan <clears throat> dengan uh, dengan penunjukan yang bersifat umum dan mutlak fahasbu saja. Ya, maka teks yang bersifat umum ya, banyak-banyaklah berzikir. Itu betul mengandung banyak anggota seperti zikir di rumah, zikir di masjid, zikir di jalan, zikir di pinggir sungai, di bawah pohon, itu semuanya anggota dari tidaklah kalian banyak-banyak berzikir. Namun hubungan antara ya, atau penunjukan dari teks umum terhadap anggota-anggotanya itu dalalahnya adalah dalalah umum dan mutlak. Dalalah umum dan mutlak. Dalalnya dalalah eh, umum dan global. Tidak berarti eh, disimpulkan dari hendaklah kalian banyak-banyak berpikir Ini tidak boleh kemudian disimpulkan satu hal yang afdal zikir di bawah pohon A. Satu hal yang afdal berpikir di pinggir di selokan Mataram misalnya. E, kemudian e, memang betul e, zikir di pinggir selokan Mataram bagian dari Tidaklah kalian banyak-banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala ada anggapan fadlun khas adanya keutamaan khusus Oh, dikir di pinggir sungai selokan Mataram lebih itu punya ganjaran tertentu. Nah ini sama sekali tidaklah di kesimpulan ini sama sekali tidak boleh disimpulkan dari perintah hendaklah kalian banyak-banyak berzikir di semua tempat dan di, di dan setiap waktu yang kalian inginkan. Karena penunjukan teks umum terhadap anggota yang bersifat khusus itu cuma penunjukannya bersifat global. Cuma me, ya menunjukkan secara global dan umum. Tidak kemudian menunjukkan adanya keutamaan khusus untuk anggota e, anggota yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, bahasanya mengunggulkan satu hari tertentu atau waktu tertentu bi'ibadatin ma dengan satu ibadah tertentu ya yatadammanu hukman syar'iyan maka itu mengandung hukum syar'i ya, fihi alal khusus secara khusus padanya kama sabata sebagaimana terdapat bagi hari Asyura misalnya ya, atau hari Arafah ya, terdapat Maziyatun kelebihan, keistimewaan dibandingkan mutlak e, mutlakut tanaful bisya Puasa sunnah secara mutlak. Fatil kal maziyah maka keistimewaan dan kelebihan tersebut iqtadat mengharuskan martabatan fil ahkam posisi dalam hukum lebih tinggi daripada yang lain. Bihaisu di latufham tidaklah dipahami dari semata-mata punya kedudukan eh, punya kedudukan yang lebih tinggi dalam hukum lebih tinggi daripada yang lain yang itu tidak bisa dipahami dari semata-mata disyariatkannya ibadah itu secara mutlak li'ana mutlakal masu'iyah karena disyariatkannya satu ibadah secara mutlak yak tadi menunjukkan atau berkonsekuensi Rasanya eh, satu amal kebajikan sepuluh kali lipatnya sampai tujuh ratus kali lipat secara global. Sedangkan puasa Asura yak tadi berkonsekuensi anau yukafir menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Sehingga kelebihan itu amrun zaidun satu hal yang lebih daripada semata-mata disyariatkan. Faidan maka jika demikian bahasanya adanya tarif motivasi khusus yang tadi mengharuskan martabatan level atau kedudukan fi nau'in minal mandubat min mandubi khasatan menyebabkan dia memiliki level dalam jenis ibadah yang mandub, ibadah yang sunnah secara khusus, secara istimewa. Fala buddha min ruju'i isbatil hukmi maka tidak boleh tidak e, harus rujuk mengacu penetapan hukum penetapan hukum harus mengacu pada hadis-hadis yang sahih wabihada maka dengan niat harus jelaslah anna hadha taksisa bahasanya e, pengkhususan model ini adalah ra'yun mahdun semata-mata pendapat tanpa dalil dahi bihi al-mukallafu yang dengannya seorang mukallaf itu menyerupai pengkhususan yang dilakukan oleh syariat di mana syariat mengkhususkan hari-hari tertentu tanpa yang lain sehingga jadilah pengkhususan yang dilakukan oleh mukallaf yang dilakukan oleh orang adalah pengkhususan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tasyri'an penetapan hukum bighairi mustanadin tanpa sandaran dalil. Maka yang kedua disampaikan bahwasannya uh, kalau kita lihat dalam syariat, kalau syariat mengkhususkan hari tertentu atau waktu tertentu, maka amal di hari tersebut itu punya level yang lebih tinggi daripada uh, daripada amal sunnah secara mutlak. Yeah. Contohnya tadi disebutkan puasa. Maka di sini ada puasa sunnah mutlak dan ada puasa uh, eh, asura atau puasa arafah. Ketika syariat mengistimewakan hari asura dengan puasa, eh, dengan anjuran untuk puasa, maka jadilah asura itu punya level yang lebih tinggi daripada puasa sunnah secara mutlak. Puasa sunnah secara mutlak. Itu kaidahnya demikian. Baik amal khas. Ya, kalau puasa sunnah, ya, puasa sunnah yang bersifat mutlak, maka iming-iming ganjarannya itu adalah kaedah umum. Kaedah umum manja abil hasanati bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang melakukan amal kebajikan, maka akan Allah balas minimal sepuluh kali lipatnya. Udah. Itu itu saja iming-imingnya. Iming-imingnya ketika amal itu amal ibadah sunnah mutlak. Misalnya puasa mutlak misalnya. Sedangkan kalau ya, ada satu hari tertentu yang diistimewakan oleh syariat, maka iming-imingnya, keutamaannya itu lebih istimewa. Tidak pakai dalil tadi, namun pakai dalil khusus. Ya, maka ringkasnya ketika ada taksis, ketika ada hari yang mendapatkan pengistimewaan, maka dia memiliki level kedudukan yang lebih wah daripada amal mutlak. Daripada amal mutlak. Nah, kalau ada orang yang mengada-adakan, membuat-buat sendiri taksis, pengistimewaan dan pengkhususan, maka berarti dia tadi menyaingi syariat. Menyaingi syariat. Karena pengkhususan yang dia lakukan berkonsekuensi dalam pandangan dia minimal minimal dalam pandangan dia puasa di hari tertentu atau zikir di hari dan tempat tertentu tersebut itu punya nilai istimewa yang tidak dimiliki oleh puasa di hari di puasa atau mut, uh, puasa sunnah mutlak. Sehingga bisa disimpulkan kalau orang itu membuat pengistimewaan terhadap hari tanpa memiliki dasar, dasarnya cuma dalil umum, alasannya adalah dal, uh, hadis eh, dalil umum maka dia jadinya tasyri' bi ghairi mustanad. Penetapan hukum ya, penetapan hukum tanpa landasan. Alasan yang ketiga Nah, isbat al ibadah bahasanya menetapkan ibadah yang khusus dan tertentu dengan semata-mata teks yang bersifat umum, konsekuensinya dan dampaknya membuka pintu mengada-ada, wal ihdas dan membuat hal-hal yang baru di fibabil ibadat dalam bab ibadat yang tidak bisa diukur yang berarti bebas sebebas-bebasnya maka jika kita terima jika kita benarkan pengkhususan ibadah mutlak di hari tertentu dan di tempat tertentu e, dan ini kita benarkan dengan alasan dalil umum nanti semua orang berarti punya hak untuk melakukan kreativitas kalau tadi orang itu beranggapan uh, zikir di pinggir selokan Mataram itu punya keistimewaan kemudian pakai dalil Eh, perintah untuk berzikir secara umum nanti orang lain akan bikin dikir eh, di bawah pohon beringin di sana di bawah pohon pisang di sana di bawah pohon apalagi itu punya keistimewaan tertentu kemudian dia beralasan ini satu hal yang benar berdasarkan dalil umum anjuran untuk banyak-banyak berzikir semua orang nanti akan eh, bikin kreativitas sendiri-sendiri Maka siapa yang berpendapat misalnya mengkhususkan di eh, awal yaumin eh, tanggal 1 atau tanggal terakhir dari tahun Hijriah, akhir tahun dan awal tahun Hijriah untuk puasa, mungkin baginya berdalil untuk mendalil hal tersebut dengan dalil-dalil umum yang menunjukkan keutamaan puasa. Semacam firman Allah Ta'ala, wasa'imina wasa'imat dan laki-laki serta perempuan yang rajin berpuasa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah di jalan Allah yaitu ikhlas karena Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama jarak 70 tahun. Kharifan itu musim gugur. 70 musim gugur ya sama dengan 70 tahun. Wakata demikian juga siapa yang berpendapat disyariatkannya adzan saat salat Id mungkin baginya berdalil dengan dalil yang bersifat umum yaitu ya ya ladina amanuzkurullaha zikran katsira wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian banyak-banyak berzikir mengingat Allah dan adzan di antara bentuk berzikir apa salahnya adzan untuk salat Id nah, dia beralasan demikian karena bukankah itu zikir? Ya, bukankah itu uh, itu adalah zikir, adzan adalah zikir dan Allah perintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Maka berarti bisa dipahami ya beradan tidak masalah. Wah, kata dan demikian seterusnya. Maka tidak ada satu pun bid'ah di bab ibadat kecuali mungkin didalili pakai nas umum maka terbukalah bab mengada-ada terbuka selebar-lebarnya di situ ada istilah misra'ihi. Ya, misra itu eh, engsel pintu engsel pintu kalau ini ada dua lembar pintu eh, dua buah daun pintu Iya. Kalau terbuka e, eh, misra'aihi pakai dua enselnya artinya terbuka begini. Bukan hanya terbuka satu. Kan ada engsel sini, ada engsel yang sini. Ini pintu begini. Ini tentu ada e, sini sisi sininya yang nempel tembok. Sisi sini nempel tembok. Terbuka alam misra'aihi itu artinya demikian atau kemudian ke dalamnya biasanya keluar ya eh, demikian. Sehingga kalau terbuka alam misraihi itu artinya terbuka, terbuka selebar-lebarnya. Bukan hanya satu saja yang terbuka, namun dua. Walayan khaliqu dan tidak akan tergembok. Wa ma'alu dan ujung dari hal ini tidak dijumpai bid'ah idhafiyah sama sekali. Karena semua bid'ah idhafiyah inama taqa'u hanya terjadi pada ibadah-ibadah yang sabitah betul-betul ada dari sisi asalnya. Ada dalam syariat dari sisi asalnya. Dan bid'ah idhafiyah itu adalah bid'ah yang bersandar pada dalil-dalil umum. Wahia dan bid'ah idhafiyah itu latah tidaklah keluar biasanya dari tiga bab bab uh, eh, bid'ah idhofiyah di bab sholat, bab idhofiyah di bab puasa dan ada bab uh, uh, bid'ah idhofiyah di bab sholat, bid'ah idhofiyah di bab puasa dan bid'ah idhofiyah di bab zikir. Dan semua orang yang terjumus dalam bid'ah idhofiyah mungkin baginya beralasan dengan dalil umum dan pepegangan dengannya untuk kekhususan bid'ahnya Wallahul musta'an. Dan berkenaan dengan puasa pada tanggal 1 Muharram atau awal tahun eh, itu tidak terdapat dalil sama sekali kecuali ada hadis palsu. Yang ada adalah hadis palsu tentang keutamaan puasa akhir tahun dan awal tahun. Eh, tanbihun fi ahamiyati hadil kaidah catatan tentang urgensi kaidah ini. hadil kaidah maka kaidah ini memiliki ahamiyah balighah urgensi yang luar biasa untuk membedakan mahwa minal bid'ai apa itu apa saja yang termasuk bid'ah dalam bab ibadat. Ibnu Taimiyah mengungkapkan kaidah ini dengan perkataannya Sa'allahu wa rasulihi lil amal bi wasfil umum wal itlaq ya la yaqtadi ayakuna masu'an bi wasfil khusus wa taqyid. Syariat Allah dan Rasulnya untuk satu amal secara umum dan mutlak layak tadi tidaklah mengharuskan kalau itu masro biwasfil khusus secara khusus dan muqayyad. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan faedah dari kaidah ini beliau katakan wahadil kaidah dan kaidah ini idha jumi'at jika dikumpulkan hal-hal yang semisal dengannya nafaat manfaat dan akan terbedakan dengan kaidah ini ma huwa al bid'ah minal ibadat ibadah-ibadah yang bid'ah yang secara jenis itu disyariatkan berupa salat, zikir ataukah baca Al-Qur'an. Wa annaha qatumayyaz dan sesungguhnya e, ibadah tersebut terkadang tumayas diistimewakan biwas fil ikhtisasin dengan e, secara khusus karena tabaqa sehingga jadilah ibadah itu menjadi makroh dikarenakan pengkhususan atau haram karena pengkhususan. Kasomi semacam puasa pada dua hari Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga e, sholat di waktu-waktu yang terlarang. Karena sebagaimana ibadah ya ibadah tersebut kota tamayas itu terbedakan biwasul ikhtisas karena pengkhususan sehingga menjadi wajib karenanya atau dianjurkan karenanya. Contohnya adalah salat lima waktu, kemudian e, amal-amal e, sunnah dan amal-amal dan ibadah-ibadah rawatib, misalnya salat rawatib. Waqat ta'arada Syatibi dan Syatibi telah ta'arada menyinggung libayan penjelasan kaidah ini dengan mengatakan di anal asla karena hukum asalnya idza tsabata fil jumlah jika itu ada dalam syariat secara global layal zam tidaklah mesti isbatuhu kita tetapkan keberadaan hal tersebut secara rinci maka jika sabata Eh, terdapat mutlakus salati layal zaminhu maka jika terdapat dalam syariat salat secara mutlak tidaklah mesti dari hukum mutlak tersebut penetapan duhur, asar atau witir atau yang lain sampai terdapat nas secara khusus. Demikian juga jika terdapat dalam syariat puasa secara mutlak. Layal zaminhu tidaklah mesti darinya penetapan puasa Ramadan, Asyura, Sya'ban atau yang lainnya. Hatta yathbuta at-tafsil sampai di ibadah yang rinci itu ditetapkan pakai dalil yang sahih. Thumma yang dur baru kemudian melihat ba'da dzalika setelah itu pada hadis-hadis tarhib wa tarhib hadis yang motivasi atau menakut-nakuti binisbah ila dalikal amal al khas yang ada untuk amal khas amal khusus tersebut asabit yang ada bidalili asahi pakai dalil sahih ya. maka beliau sampaikan di sini tentang kaidah ulama membolehkan hadis daif yang ringan daifnya untuk motivasi untuk motivasi amal maka beliau sampaikan ini bahwasanya untuk amal rinci, amal tertentu, nama lainnya amal rinci, amal rinci itu harus ditetapkan pakai dalil sahih. Tidak boleh pakai, artinya tidak boleh pakai dalil daif. Harus bidalilin sahihin. Pakai dalil sahih. Nah setelah dijumpai, oh ini ada dalil sahih yang menunjukkan kalau itu disyariatkan. Nah, baru diperbolehkan menggunakan hadis daif yang ringan daifnya untuk memotivasi orang melakukan hal tersebut. Ya, atau untuk nakut-nakuti orang ya, jeleknya, dampak buruknya jika tidak melakukannya dengan hadis-hadis yang ya, kualitasnya daif. Itu yang dimaksud dengan hadis daif yang ringan daifnya untuk motivasi amal. Itu harus amal yang dimotivasi itu harus sabit bidalil asahi. Harus ada berdasarkan dalil yang sahih. Nah, kemudian Sekian perkataan Asyatibi. Wa min ajli dhalika, karena itu maka penetapan kaidah ini secara rinci akan terwujud dengannya penyingkapan dan tolak ukur dan akan ada parameter untuk masalah membuat bid'ah wahimayah dan perlindungan dan penjagaan terhadap hukum-hukum agama dan kaidah ini terkandung di dalamnya menyempitkan ruang gerak para penggemar bid'ah Wali ajli dalika oleh karena itu maka kaidah ini disia-siakan. Ahdara menyanyiakan, ya, kaidah ini disia-siakan dan berpaling darinya dan lalai untuk menjelaskannya siapa mangkana semua orang yang mayoritas perhatiannya dan dia dia cari adalah taksil bid'aihi mencarikan dasar untuk bid'ah yang dia lakukan wa muhtaraatihi dan perkara mengada-ada yang dia buat-buat maka jadilah mereka mereka saru jadilah mereka melawan kaidah ini wadzalika dan hal tersebut annahum karena mereka asbatu al khusus al khususa mereka menetapkan hal yang khusus yaitu ibadah muqayyadah menggunakan dalil umum wa ja'alu dzalika lantas mereka jadikan hal tersebut min qabilil bid'atil hasanati bagian dari bid'ah hasanah dan mereka menolak kalau itu tergolong bid'ah idoviyah. Fahiyah umurun salasa maka ada tiga perkara yang berhubungan erat yu'awil alaiha ahlul bid'ai yang menjadi andalan ahlul bid'ah andalan penggemar amal-amal bid'ah yang pertama, merasa cukup mencukupkan diri dengan dalil umum untuk mentakyid membatasi ibadah-ibadah mutlak. Kemudian mengingkari kalau takyid ibadah mutlak adalah bid'ah idofiyah. Kemudian menamai dan menetapkan kalau itu bid'ah hasanah. Kemudian kaidah yang ke-22 kaidah yang terakhir di bab ini qaidul ibadat silahkan anda dalam dataran praktek silahkan anda ikat anda kucutkan ibadah-ibadah mutlak yang ingin anda lakukan namun wahdar al-afat namun hati-hati dengan sejumlah perkara asalkan anda bisa selamat dari sejumlah perkara ini silahkan ditakiyat di bab ibadah-ibadah mutlak tersebut. Asalkan Anda bisa terbebas dari empat, eh, empat sisi negatif yang harus diwaspadai. Maka silahkan saja eh, misalnya baca Quran di takyid satu juz setiap harinya. Silahkan baca Al-Quran di takyid ba'dal maghrib setiap harinya. Ini silakan ditakyid, baca Quran satu juz setiap hari di masjid A misalnya. Pokoknya saya ya, harus tidak ada acara yang lain kecuali cuma duduk di masjid A baca Quran satu juz baru setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang lain maka di dataran praktek silahkan takyid ibadah mutlak namun waspadai dari empat hal. Syaratnya terbebas dari empat hal. Makna kaidah. Bahasanya e, eh, mengkucutkan ibadah mutlak, mentakit membatasi ibadah mutlak yang longgar itu sah menurut syariat jika terbebas dari dampak negatif dan penyakit berikut ini. Yang pertama, pembatasan tersebut jangan dijadikan maksud lidati karena karena zatnya atau seperti sesuatu yang dimaksudkan karena zatnya. Yang kedua, jangan menimbulkan kesan bahasanya takyid tersebut satu hal yang dimaksudkan menurut syariat. Jangan membuat image dan kesan. Nih, kalau itu satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, tidaklah terwujud gara-gara pembatasan tersebut pelanggaran terhadap sunnah tarkiyah atau praktek salafus soleh. Kemudian yang keempat, eh, ya, jangan sampai takyid tersebut yufdi mengantarkan sekarang atau di masa depan pada mafsadah yang lebih besar. Maka tidak boleh tidak supaya sah pembatasan satu ibadah mutlak dalam dataran praktek. Menurut syariat, tidak boleh tidak harus selamat dari empat sisi negatif di atas. walafat atau empat penyakit di atas. Wafihat al-makam maka dalam kesempatan ini yang baru sepatutnya kita bedakan antara tertentu Allah yaqa yang itu terjadi mimba bitahsilil muayyan karena mewujudkan hal yang tertentu wa indah tertentu yang terjadi mimba yang dia adalah bagian dari bab takidul ibadah membatasi ibadah Wadhalika tersebut anal itian bil ibadah, bahasa melakukan ibadah mutlak. Lima karena di, lima karena dikarenakan mutawakifan dia tergantung ala iqaiha untuk menjatuhkan ibadah mutlak tersebut itu tergantung pada waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, ukuran tertentu. Fa'inaha teta'in maka penentuan ini yu'adu dinilai adalah satu hal yang vital. Satu hal yang vital, imtithal untuk melakukan ketaatan. Untuk mentaati perintah. Perintah untuk banyak-banyak baca Al-Quran, perintah untuk banyak-banyak berpikir itu tidak boleh tidak dalam dataran praktek harus tertentu. Pasti tertentu. Waktunya, tempatnya, keadaannya. Maka siapa yang ingin baca Al-Quran? Jadi adalah ibadah mutlak. Maka ketika dia imtisal, mempraktekannya, mentaatinya, Buddha pasti. Tasul minhu hadil kiraatu, maka kegiatan aktivitas baca Al-Quran tersebut terjadi fi makanin muayyan, di tempat tertentu. Atau di waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Wa ayak tasir dan dia akan cukupkan diri pada kadar dan bilangan tertentu. Misalnya satu juz atau sekian lembah itu kan tertentu oh lima lembah atau satu lembah tertentu secara bilangan Wabiyah, maka ini dengan ini yuklam diketahui bahasanya penentuan min haisul aslu dari sisi asal yu'adu dinilai sarana yang tidak boleh tidak harus ada untuk mewujudkan ibadah mutlak. Dan ini eh, termasuk di bawah kaidah perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan hal tertentu. Maka dari sini maka tahsilul muayyan mewujudkan hal yang tertentu berupa tempat, waktu, keadaan dan bilangan. La yu'addu tidaklah dinilai min qabil bagian dari mentakyid membatas ibadah mutlak. Namun bagian dari mingkobil, bagian dari atayin penentuan. Penentuan dalam dataran pelaksanaan. Wah, ada dan penentuan dalam dataran pelaksanaan sya'nuhu statusnya itu jelas. Haitsu ya yahsulu bahasanya itu di mana itu akan terjadi secara otomatis. Wa zimun dan dia adalah satu hal yang merupakan derivat min zimil imtisal derivat yang tidak boleh tidak harus ada ketika imtisal orang itu mau melaksanakan dan melaksanakan ibadah mutlak. Walakinnya bekaan nazar akan tetapi yang tersisa adalah telaah terhadap permasalahan yang lain yaitu apa hukum iltizam. Komitmen dengan tertentu tadi. Kemudian mengulang-ulang tertentu tersebut. Dan merutinkannya. Ya, kalau ibadah mutlak dalam dataran praktek itu tertentu. Itu satu hal yang otomatis. Tidak mungkin tidak. Satu hal yang otomatis. Orang baca Quran, duduk, baca Quran, pasti tertentu. Otomatis itu. Tentunya apa? Berapa? Dua lembar misalnya. Lima lembar, setengah jus misalnya. Sepuluh lembar, satu jus misalnya. Itu otomatis. Itu sudah konsekuensi dari dari melaksanakan ibadah mutlak. Itu pasti tertentu. Di mana satu jus tadi? Oh, tidak. Dibaca batal maghrib. Di mana bacanya? Oh, di masjid. Oh, di rumah. Maka itu satu hal yang otomatis. Nah, itu nggak perlu dibahas. Cuma yang perlu dibahas apa hukum merutinkannya. Nih, boleh tidak merutinkannya. Satu juz setiap batal maghrib di masjid. Nih. Gimana mengulang-ulang seperti itu setiap hari? Atau Ma hukmu apa hukum membatasi ibadah mutlak? Fakodia maka permasalahan komitmen dengan satu hal yang tertentu kemudian mengulang-ulang dan merutinkannya. Itulah maudhu, itulah topik dari kaidah ini yaitu kaidah yang nahnu bisodati bayadia yang kita sedang menjelaskannya. Yang kita sedang bisodat bermaksud bayaniha, bayaniha menjelaskannya. Maka tidak boleh tidak Ayam dobito takyidul ibadah, pembatasan ibadah mutlak itu harus diikat dengan beberapa syarat yang akan datang penjelasannya. Contoh kaidah ini. Siapa yang ingin mengambil untuk dirinya satu bagian dari sholat malam. Thumma inna qayyada hadis salata lantas dia ikat salat tersebut dengan malam tertentu dalam satu pekannya dan di satu tempat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu lantas dia komitmen dengannya apa hukumnya dia eh, eh, dan dia un untuk mendisiplinkan diri dalam sholat malam dia mengatakan saya minimal sekali dalam sepekan sholat malam. Nih, Kalau tidak saya buat aturan demikian, saya tidak akan sholat malam. Nih, Maka dia tetapkan minimal sekali dalam sepekan. Kemudian dia cari waktu longgarnya. Waktu longgarnya. Di mana dia tidak ngantuk paginya karena tidak kerja. Oh, dia libur Eh, hari Ahad dia libur. Atau hari Sabtu dia libur. Nah, maka dia tetapkan untuk dirinya malam Ahad sholat malam. Eh, sholat malam. Alasannya kenapa? Ya, besok libur jadi tidak ngantuk. Eh, kalau hari-hari yang lain dia khawatir mengganggu kerjanya. Kemudian dia rutinkan. Nah, kemudian wad'u mawa'id. Membuat jadwal tertentu. Membuat jadwal tertentu setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya atau setiap tahunnya. Bahasa kita buat schedule. Schedule harian, schedule pekanan. Litanfir untuk melaksanakan sejumlah kegiatan ilmiah atau kegiatan dakwiyah atau kegiatan sosial. Semacam dia jadikan ba'dal maghrib habis maghrib hari Ahad setiap pekannya mu'idan sebagai jadwal untuk ngisi muhadarah. Ngisi ceramah umum atau dalam bahasa kita pengajian tematik atau darsin atau kajian kitab. Ya, kemudian atau dia khususkan bulan tertentu setiap tahunnya untuk mengadakan daurah ilmiah. Ini setiap bulan apa misalnya. Atau semacam itu. Kemudian contoh yang ketiga. Melaksanakan pikir pagi dan petang. Wifqa mengikuti urutan tertentu. Dia baca pikir pagi dan petang pakai histul muslim. Ya, pakai histul muslim. Ya, itu ada urutan tertentunya. Urutan tertentunya. Ya. Yang itu urutan tertentu itu tidak dimaksudkan. Ya. Ini ada bisa dikir ini, dikir Non kan mau dicetak, mau tidak mau harus tertentu. Nah, ya, mau tidak mau harus tertentu. Nah, karena mau dicetak jadi satu. Tidak mungkin tanpa urutan. Nih, meskipun penulisnya mengatakan ini tidak harus pakai urutan ini. Tidak harus pakai urutan ini. Tapi mau tidak mau karena mau dicetak ya harus pakai urutan. Akhirnya ada orang yang membaca dikir pagi petang pakai urutan tetap tersebut. Eh, dia buka dengan dikir tertentu, kemudian dikir setelahnya demikian seterusnya. Lantas dia komitmen dengan urutan ini dan tidak pernah berpaling darinya. Apa hukumnya? Kemudian seorang itu membatasi diri untuk punya wirid tertentu. Wirid itu amalan rutin harian. Wirid itu amalan rutin harian bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir dan yang lainnya. Bisa sedekah. Dia tetapkan untuk dirinya wirid tertentu berupa bacaan Al-Quran atau murojaah hafalan. Kemudian dia komitmen dengan wirid tersebut di waktu tertentu setiap malamnya atau setiap pekannya. Itu yang saya contohkan. Satu juz setiap habis maghrib. Di masjid misalnya. Kemudian uh, ada satu doa yang katanya itu untuk sakit gigi. Yang katanya ini doa, dan bacaan, wirid untuk sakit gigi. Walahumma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah semua yang tenang di waktu malam dan siang. Nah, jangan cekot-cekot terus, tenang, tenang ya. Maka ayatnya wala masakana fil laili wan nahar. Yastakthir, kemudian dia memperbanyak target mengulang-ulanginya. Atau doa tertentu untuk orang yang ingin selamat dari orang yang mencarinya dan telah mengepungnya. Nah. Sebagian orang baca ini ketika mau ada cegatan polisi. Nah, dia baca wirid ini. Setiap kali ada cegatan polisi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fahum la yubsirun. Nah, kami jadikan di arah depan mereka ada tembok penghalang Wa min khalfihim saddan. Di belakang mereka ada tembok penghalang. Fa'arsyainahum kami tutupi mereka. Fahum layu yubsirun Sehingga mereka tidak melihat diriku. Nah, maka bisa jalan. enggak dicegat polisi. Nah. Ada doa bagi orang yang yastaqim mengeluhkan al-akam. Mandul, nggak berketurunan. Rabbila oh, tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan ikuti uh, doa. Membaca doanya Zakaria. Rabbila tadarni farda. Ya Allah janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan sendiri. Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Wal amsila ala dhalika dan contoh-contoh dalam masalah ini qad balagat kathrotan. Itu sampai dalam jumlah yang sangat banyak layak ti alia al hasur yang tidak bisa dibatasi. Karena demikian banyaknya. Wakat nukila dan dinukil dari salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka dalam masalah ini satu hal yang sangat banyak dan terkenal. Bahkan sahabat tafalid bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sebagian istihad sahabat dalam bab ini. Sebagaimana nanti akan datang di khatimah di penutup untuk kaidah ini. Sebelum kita lanjutkan tadi tentang hadis palsu puasa e, awal tahun ada satu hadis palsu yang mengatakan man shoma akhir yaumin min dzilhijjah. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir tanggal terakhir dari bulan Dzulhijjah wa awal yaumin minal muharram dan tanggal 1 dari Muharram khatama sanatal madiyata waftataha sanatal mustaqbilata berarti dia eh, dia tutup tahun sebelumnya dan dia buka tahun selanjutnya dengan puasa ja'alallahu lahu kafarata khamsina sanatan maka Allah akan jadikan untuknya penghapus dosa 50 tahun lamanya jadi nah, palsu tentang keutamaan puasa awal tahun dan akhir tahun ini hadis palsu diantara yang menegaskan palsunya Ibnu Jauzi Eh, kemudian Suyuti, demikian juga Saugani. Maka uh, sehingga tidak uh, apakah puasa pada tanggal satu Muharram satu hal yang dituntunkan? Jika niatnya mengamalkan hadis ini, maka tidak dituntunkan. Ye, karena dasarnya hadis palsu. Dan jika e, maksudnya dan niatnya adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram, maka tentu satu hal yang boleh-boleh saja. Dengan catatan ya jika memang niatnya itu niat yang tulus ya jangan cuma tanggal satu saja. Ya, kalau saya niatnya memperbanyak puasa Muharram kok, loh kok cuma tanggal satu saja. Kecuali kalau dia punya udur, wah, ya, yang longgar ternyata itu, ya, karena itu tanggal merah kalau di Indonesia, nah, ya, sehingga bisa ya, namun habis itu kemudian hari-hari kerja sehingga tidak memungkinkan capek dan sebagainya ya lain perkara. Jadi kalau eh, katanya ini untuk memperbanyak puasa Muharram namun kok cuma tanggal satu, padahal dia punya waktu longgar ah ini ya, niatnya yang klaim niatnya kalau itu memperbanyak puasa Muharram sepertinya meragukan ya. Namun ada unsur taksis, ada unsur pengkhususan. Nah, kembali ke mi'yarul bid'ah. E, syarat bolehnya mentakyat ibadah mutlakah. Maka semua mukallaf yang mentakit membatasi pelaksanaan ibadah mutlakah dengan batasan tertentu. Berupa tempat tertentu, waktu tertentu, keadaan tertentu, bilangan tertentu. Fa'inna hadat taqidah minhu maka takyid ini yang dia lakukan itu yustarat disyaratkan untuk bolehnya empat syarat. Syarat yang pertama, takyid tersebut adalah pelayan dan sarana untuk mewujudkan maksud syar'i dari ibadah itu. Wa yatahaqqaq hadha syartu dan terwujud syarat ini, syarat pertama ini terwujud ini, gimana dalam data nirnya biaya jeri hada takyin yaitu berjalannya e, pembatasan tersebut wifqa sababin makulin karena sebab yang logis wa ayubna ala maknan munasibin dan dibangun di atas makna yang berhubungan dibangun di atas hal yang berhubungan Biaitu yakunu tabi'an sehingga dia adalah mengikuti maslahat ibadah. Ya, maka kata kuncinya adalah wifqa sababin makulin. Itu adalah sarana. Ya, ini adalah sebatas sarana dan tidak jadi tujuan. Manakala itu ada sebab logis kenapa pilih waktu itu. Kenapa pilih tempat itu? Ya. Kenapa pilih e, bilangan itu? Kenapa pilih keadaan itu? Ya, tadi misalnya satu juz setiap hari ba'dal maghrib di masjid. Ya, kenapa ba'dal maghrib? Itu longgar saya. Ya, alasannya logis. Ya, karena saya kerja sampai jam 4, pulang sampai rumah mandi dan seterusnya pergi ke masjid maka sudah kemudian tidak terbebani pekerjaan dan sebagainya ba'dal maghrib itu bukan karena saya mengistimewakan ba'dal maghrib saya berkeyakinan bahasa ba'dal maghrib punya fadilah khusus enggak namun longgar saya ba'dal maghrib Nih. kenapa di masjid waduh kalau di rumah diganggu anak-anak nah banyak godaan kalau di rumah nah maka saya pokoknya patenkan batal maghrib di masjid. supaya bisa sukses terlaksana. Kalau dibawa pulang, tidak sukses terlaksana. Nah, nanti tergoda anak-anak atau ibunya anak-anak. Nah, akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya nggak jadi. Maka supaya sukses, saya harus duduk di masjid. Nah, kenapa satu juz ya? Supaya saya khatam, supaya selesai target saya satu bulan selesai. Maka wifqa sababin makulin. Ada sebab logis. Nih, yang mendasari hal tersebut. Ada makna munasib, ada yang kemudian berhubungan. Kenapa pilihannya itu? Itu ada hubungannya. Ya, bukan karena hubungannya bukan hubungan yang gaib, ganjaran demikian, pahala demikian, manfaat gaib demikian. Wal mahdur dan yang patut diwaspadai, jangan sampai takyid ini menyebabkan pada si mukallaf anufrah. Tidak suka dengan amal itu dan membencinya. Atau tidak suka terus menerus melakukannya. Wadhalika dan hal tersebut, biayuqi'ahu dengan dikarenakan dia uh, rutinitas itu menjatuhkannya menjerumuskannya ke dalam kesempitan dan kesempitan atau menyebabkan dia berpindah kepada menjadikan dia bersikap berlebihan dan tasyadud. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya, maka kadarnya diperhatikan. Ya, silakan dipatenkan, tapi ya ngukur kemampuan. Ya, kalau kemudian berlebihan, dia patenkan 10 jus per hari misalnya. Sekali duduk, wah ini kan susah. Nah, itu mungkin uh, bisa kemudian menyebabkan harat tadi kesempitan akhirnya ya awal-awal mampu habis itu malah kemudian nufah malah tidak suka malah kemudian ditinggalkan sama sekali ya. ya contohnya orang yang membatasi dirinya mengikat dirinya untuk kegiatan membaca Al-Quran pada waktu tertentu setiap hari di tempat tertentu dengan kadar tertentu. Wa alzama nafsakum dan dia wajibkan dirinya untuk melaksanakan e, ketentuan-ketentuan di atas. Maka ada takyid, pembatasan semacam satu hal yang bagus dan diperintahkan. Syaratnya mata jika e, maka mu'inan selama itu membantu untuk bisa rutin terus menerus membaca Al-Quran dan tidak meninggalkan Al-Quran. Wakana arfak dan itulah yang lebih nyaman untuk dia. Wa dan lebih mendorong dan lebih aisyah lebih mudah baginya untuk melaksanakan perintah banyak-banyak baca Al-Quran. Contohnya, man dan nafsahu, siapa yang membatasi dirinya untuk puasa setiap hari Rabu setiap pekannya. Dan dia khususkan malam Rabu untuk eh, bimazid imna zikri. Zikir yang lebih banyak dan sholat malam yang rokaat yang lebih banyak. Dan sebabnya yaudu itu berkaitan ila anna hadal yaum bahasanya hari itu untuk dia adalah hari kosong dari pekerjaan. Maka takit semacam ini ahsan itu satu hal yang lebih bagus. Li'ityan supaya bisa dia melakukan ibadah itu. Demikian juga itulah yang lebih nyaman baginya dan lebih mudah baginya untuk melaksanakan. Dan itu semua lebih dekat untuk mewujudkan maksud syariat, disyariatkannya ibadah yang longgar. Apa maksud syariat? Memberikan kelonggaran. Karena maksud syariat memberikan kelonggaran, maka dia cari ya, mana ibadah yang ya, waktu yang paling nyaman untuk dirinya. Oh dia punya ya, libur rutin setiap hari Rabu. Ya, dia punya libur rutin setiap hari Rabu misalnya. Sudah maka setiap Rabu dia puasa, malam Rabu dia sholat malam lebih banyak daripada biasanya. Kemudian dia pakai target dikir yang lebih banyak daripada biasanya. Dan alasannya kenapa Rabu liburnya. Bukan karena alasan-alasan yang lainnya bukan karena ada fadilah begini-begini ya, atau kemudian manfaat begitu-begitu tidak non nah, alasannya logis nah kalau masih didatangkan alasan logis maka waktu tertentu kadar tertentu itu semuanya adalah sekedar sarana dan tidak tujuan ini yang pertama kemudian yang kedua pembatasan tersebut Allah yuhim tidak boleh mengesankan atau tidak boleh ya ulu berujung pada iktikad keyakinan kalau itu satu yang jadi maksud secara syariat. Dan syarat ini ya tahakok adalah untuk mewujudkan ya, penu, uh, e, menutup pintu ya, menutup jalan yang mengantarkan pada iktikad malaysa masru'an, meyakini sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, maka syarat ini adalah dalam rangka satu darai. Menutup jalan kejelekan. Menutup pintu jalan kejelekan. Wayasulu dan terwujud upaya menutup jalan kejelekan ini dengan bi'id dan umurin dengan beberapa hal. Di antaranya, memperhatikan keadaan umumnya orang. Ya, keadaan masyarakat umum. Tidak dan tidak menampakkannya di tengah-tengah mereka. Supaya tidaklah rancu bagi orang-orang umum, orang-orang kebanyakan antara ibadah muqayyadah yang itu muqayyad menurut syariat dengan ibadah mutlak yang memang dalam dataran pelaksanaannya itu ditakyid oleh si mukallaf dari sisi waktu dan kadar tertentu. Ya, maka yang pertama itu jangan dipraktekkan di tempat-tempat publik. Ya, ya, jangan dipraktekkan di tempat-tempat publik yang diakses dan diketahui oleh banyak orang. Padahal dia teladan di masyarakat. Iya, padahal dia tokoh di masyarakat. Kemudian yang kedua, sulu aidan dan ini juga terwujud, Saat kedua ini terwujud dengan memantapkan jiwa untuk meninggalkan takyid tersebut kadang-kadang. Dan menjauhi komitmen yang bersifat daim terus menerus biadami tahari lahu dan tidak ini, sengaja tahari pilih-pilih ngepas-ngepaskan tahari ngepas-ngepaskan atau memilih secara sengaja ya, waktu itu balqot ya ta'ayan bahkan menjadi sebuah keniscayaan atas si mukalaf tersebut untuk meninggalkan komitmen tersebut. Komitmen ini walau fi khasati nafsihi meskipun itu untuk dirinya sendiri. Li'ala yusawi supaya dia tidaklah menyamakan antara ibadah mutlak dan ibadah yang muqayyad menurut syariat. Ibadah yang mutlak menurut syariat kemudian dalam dataran pelaksanaannya ditakyid dengan ibadah yang memang muqayyad sejak sejak asalnya dari syariat. Dari hal tersebut anatakiyak al-waqi bahasanya pembatasan yang terjadi dalam ibadah muqayyadah itu memang amrun tauqifi. Perkara yang berdasarkan dalil. Sabitun bin nas ada berdasarkan nas. Fayata'ayan maka sebuah keniscayaan al-masir ilaihi mengacu padanya dan merutinkannya. Lain halnya dengan pembatasan yang terjadi pada ibadah mutlak. Yang pembatasannya dilakukan oleh personnya maka faina amrun istihadi. Maka itu adalah perkara yang bersifat istihadi. Mana yang paling nyaman untuk dirinya. Sara ilal mukallaf bikhtiarihi. Itu mengacu kepada orangnya berdasarkan pilihan dia. Maka dia adalah sarana. Dan yang namanya sarana itu semestinya tata roya. Berubah-ubah. Biasa bil maslahat tergantung maslahatnya. Tergantung maslahatnya. Ketika maslahatnya berubah, maka berubah. Kok liburnya sudah tidak lagi hari Rabu? Nah, kok ganti? Ya, liburnya di hari ya, Ahad misalnya. Nah, maka kemudian dia tidak kaku tetap hari Rabu. Non dia ubah ke hari Ahad. Di antara contoh untuk hal itu, sebagian imam masjid besar. kau ya, ada mengikat bilangan rokaat dalam sholat tarawih dengan 20 rakaat. Ma'iltizam dengan komitmen dengan bilangan ini bertahun-tahun lamanya. Sehingga anak-anak kecil pun jadi tua dalam keadaan tahunnya 20 rakaat. Orang-orang awam pun e, telah terbiasa dengannya. Fa'iltizamu ada takyid. Maka komitmen dengan pembatasan semacam ini seorang jadilah yuhim mengesankan pada sebagian orang adanya keyakinan annahu suri'a muqayyadan hakada. Bahasanya memang sholat tarawih itu disyariatkan dalam kondisi muqayyad hakada seperti itu 20 lam mutlakan dan bukan satu hal yang bersifat mutlak. Atau timbullah kesan pada orang awam anak iltizam hadal adat bahasanya komitmen dengan bilangan ini, rakaat bilangan ini itulah yang lebih utama dalam kacamata dan pandangan syariat. Contoh yang lain, sebagian imam masjid. Ya. Dan imam masjid di Arab Saudi tentu statusnya adalah tokoh. Ya, tokoh di masyarakatnya. Yaitu orang yang diteladani. Obama boleh jadi dia komitmen dalam doa kunut. Atau fi khitami khutbati Jum'at. Atau penutupan khutbah Jum'at. Atau fi khutbati akdin nikah. Atau di uh, di acara akad nikah dia menggunakan sirah muayyanah kalimat tertentu berupa doa. Yang doa tersebut tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Cuma dia anggap baik, dia anggap bagus dengan istihadnya. Wa ahsana dan dia buat secara demikian bagusnya sabkaha e, perpaduannya. Perpaduannya apik sekali kemudian dia merutinkan untuk melakukannya bisuratin mutaradah secara terus menerus di semua kesempatan. Fasara jadilah komitmen dengan doa ini dari ahli di jalan keyakinan sebagian orang bahasanya doa dengan kalimat itu labu damina tidak boleh tidak harus diucapkan atau syariat memang kotwa biha mengajarkannya. Nah, ya demikian yang kita baca kesempatan sore ini.